dari hati-hati mereka. Domir him ini kembali kepada para malaikat yang dimaksudkan adalah al-malaikah. Dan ini dikuatkan oleh hadis yang akan kita sebutkan nanti. Demikian pula penafsiran para ulama. Para ulama ketika mereka menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala ini maka yang mereka jelaskan bahwa qulubihim ay qulubul malaikah hati-hati para malaikat tatkala mereka mendengarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya maka mereka mendengarkan itu seperti kemerincing suara rantai yang di apa yang berada di atas batu licin kereng gitu ya sehingga mereka takut ya terhadap hal tersebut dalam rangka ta'zim dan keseganan mereka, ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun mengagungkannya. Setelah mereka dihilangkan rasa takutnya oleh Allah Subhanahu wa taala qalu barulah mereka bertanya Mada qala rabbukum Apakah yang difirmankan oleh Rabb kalian Qalul haqq wa huwal aliyul kabir Mereka menjawab kebenaran al haqq Dan Allah subhanahu wa ta'ala al-ali wal kabir Nah disebutkannya ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam bab ini sebagai bantahan terhadap kaum musyrikin di mana mereka menjadikan sesembahan-sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala Maka Allah Subhanahu wa taala membantah perbuatan mereka tatkala mereka mengagungkan orang-orang yang soleh sehingga menjadikan derajat mereka sederajat dengan Allah. Mereka takut kepadanya, mereka berharap kepadanya, mereka menyembahnya, mereka meminta, berdoa, menyembeli dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah apa yang mereka lakukan itu. Oleh karena itu sebelum dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له Katakanlah kepada mereka, Hendaklah kalian atau silahkan kalian menyeru, berdoa kepada orang-orang yang kalian sangka. Yang kalian sederajatkan itu dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak memiliki sedikit pun kekuasaan di langit-langit dan di bumi. Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya sekutu. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan penolong tidak bermanfaat syafaah yang ada di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Baru Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini. Bahwa dari kalangan para malaikat saja dan mereka adalah akrabul makhlukat ilallah. Makhluk yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan keadaan mereka senantiasa taat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah yaf'aluna ma yu'marun la ya'sun Allah mereka tidak pernah bermaksud kepada Allah. Mereka mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka ini pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah makhluk yang paling dekat di sisi Allah, makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka saja takut kepada Allah, mereka tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarah apalagi selain mereka dari kalangan orang-orang yang saleh yang kalian sembah, yang kalian sekutukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. wafi sahih di dalam kitab sahih yang dimaksud adalah sahih Al-Imam Al-Bukhari. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Idza qadallahu al-amra fis sama apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan perkara di langit Apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perintah, mewahyukan, memfirmankan sesuatu, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khadu'anan liqaulihi maka para malaikat mereka itu pun memukul-mukulkan sayapnya Ya. Karena rasa takutnya mereka kepada Allah. Khada'anan. Mereka tunduk. Mereka merendahkan diri mereka. Begitu mendengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengepak-ngepakkan sayap mereka. Di sini menunjukkan bahwa para malaikat bentuk aslinya memiliki sayap yang sampai kepada kita khabar adalah Rasulullah SAW menjelaskan tentang sifat sayap Jibril dalam Sahih Muslim bahwa kata Rasulullah SAW Jibril memiliki situ mi'ati junah memiliki 600 sayap ya yang menutupi langit beliau melihat dalam bentuk aslinya Adapun yang lainnya dari kalangan para malaikat wallahu alam bisawab. Kalau ada riwayat yang sahih yang menyebutkan tentang ciri-ciri sayap mereka, maka kita pun wajib untuk mengimaninya. Ya. Nah, maka apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu urusan, memfirmankan sesuatu, maka ini menyebabkan para malaikat tunduk. Nah, di dalam riwayat yang lain oh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Iza takallam Allahu bil wahyi apabila Allah Subhanahu wa taala memfirmankan satu wahyu sami'a ahlus samawati solatan kajarri silsilati ala safwan. Maka penduduk langit pun mendengarkan itu. Bagaikan ditariknya rantai ya yang ditarik di atas batu licin. Ya. Nah, seperti keadaan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu. Salah satu bentuknya seperti itu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah dalam kitab Badil Wahyi dalam Sahih Al Imam Al Bukhari hadis panjang salah satu bentuk sampainya wahyu itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu yang paling berat yang dirasakan oleh Nabi Alaihi Wasallam di mana Jibril tidak datang dalam bentuk sebagai seorang manusia Ya, akan tetapi wahyu itu seakan-akan beliau pikul. Ketika wahyu itu datang seperti bunyi gemerincing, rantai yang digesekkan di atas batu yang licin. Dan itu kata Nabi SAW asyhadu alaih yang paling berat bagiku. Nah. Ya. Sehingga kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan semakin bertambah berat bobot beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan wahyu itu. Bahkan dalam keadaan musim dingin pun, yang seorang kedinginan, Rasulullah Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu, sampai berkeringat. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala ketika diturunkan pada Nabi SAW wahyu fil yaumi syadidil bard pada hari yang sangat dingin sekali wa inna jabinahu la yatafassadu araqan sedangkan kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengalir keringat ya beliau berkeringat menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala nah ka'annahu silsilatun ala Safwan seakan-akan itu rantai yang berada atau yang dipukulkan di atas batu yang licin. Fuduhum dzalik yang menyampaikan pada mereka para malaikat wahyu tersebut. Ya. Nah, eh, sampai wahyu itu kepada para malaikat. Dalam hal ini yang pertama yang menerimanya adalah Jibril. Nah, hatta idza fuzzi'a an sehingga tatkala telah dihilangkannya perasaan takut itu dari hati-hati mereka Di sini menunjukkan bahwa para malaikat pun memiliki perasaan kulub, memiliki hati, mempunyai akal. Nah, sehingga tatkala dihilangkannya perasaan takut itu dari hati-hati para malaikat. Nah, ini menunjukkan bahwa sebelumnya mereka ketakutan. Karena mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, takutnya kepada Allah. Kalau lalu mereka pun berkata, Mada qala rabbukum apakah yang difirmankan oleh Rabb kalian? Qalul haqqa wahual aliyul kabir. Maka mereka pun menjawab bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memfirmankan al-haq kebenaran dan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dan Maha besar. Nah. Fayasma'uha mustariqus sam'i Lalu didengarkanlah ya. Didengarkanlah wahyu tersebut oleh pencuri wahyu. Wa mustariqu sam'iha kadza ba'dhuhu fawqa ba'din. Dan pencuri wahyu itu demikian sebagian mereka di atas sebagian yang lain wasofahu Sufyan bikafihi Sufyan bin Uyainah Sufyan itu Sufyan bin Uyainah mensifatkan dengan tangan beliau faharrafaha wa baddada baina asabi'i lalu beliau pun merenggangkan di antara jari jemari beliau dalam riwayat yang lain ya direnggangkan jari jemari ya jari-jari tangan kanan beliau lalu kemudian disusun ya kata. jadi mereka saling apa apa namanya itu ya kawan kalau ini ah? apa pondok bos rasa susah seperti ini. Sufyan bin Uyainah mensifatkan demikian. Jadi ini di atasnya ini, ya. Ini di atasnya ini lagi terus. Ya, sampai ke langit. Demikian yang disifatkan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala. Itu dari bumi sampai ke langit. Fayasma'ul kalimah Lalu dia pun mendengarkan kalimat itu. Firman itu. Dia mendengarkan khobar. Apa yang akan terjadi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini juga menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas langit. Dan makhluk yang terdekat dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah ahlus sama' penduduk langit, para malaikat. Sehingga para syayatin, para pengikut iblis, tatkala mereka hendak mendengarkan wahyu itu, mereka harus bersusun sampai ke langit. Lalu mereka mendengarkan wahyu itu pun di atas langit. Kalau mereka sudah mendengarkan wahyu itu, ataukah sebagian dari khobar tersebut, fayasma'ul kalimah, dia pun mendengarkan kalimah, fayulqiha ila man tahtahu maka dia lemparkan wahyu itu kepada yang setelahnya di bawahnya terus susun ke bawah ya Thumma kihal akhar ila man tahta. Kemudian dilemparkan lagi kepada yang di bawahnya. Ini menunjukkan bahwa para syaitin mereka ta'awun. Bekerja sama dalam hal kejahatan. Nah, tolong menolong alal ithmi wal udwan. Hatta yulqiyaha ala lisani sahir awil kahin. Sampai mereka pun melemparkannya ataukah memberikannya ke lisannya tukang sihir ataukah para dukun. Ya. Tukang sihir yang melakukan sesuatu yang tersamarkan ya, sebabnya dengan mantra-mantranya yang mendatangkan pengaruh apakah pengaruh mahabbah kecintaan ataukah kebencian sedangkan para dukun yang mengabarkan perkara-perkara yang gaib yang akan datang nah mereka itu mendapatkan khobar dari para syaitan Farubbama adrakahu syihabu qabla ayyul qiyaha. Maka mungkin saja di antara mereka ada yang diterpa oleh asyihab. Ada yang terkena meteor. Bintang. Ya. Salah satu jenis bintang. Sebelum dia lemparkan kepada yang di bawahnya. Ada yang kena mati. Warubbama alqaha qabla Yudrika dan mungkin saja dia berhasil melemparkan firman itu ke bawahnya memberikan pada yang di bawah sebelum dia pun didapati oleh meteor tersebut. Nah, berarti ini menunjukkan salah satu manfaat dari syihab meteor yang sering kita lihat terkadang tiba-tiba melesat begitu saja ya syihab salah satu manfaatnya adalah rajmus syaitan untuk melempar syaitan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang duduk-duduk bersama para sahabat ya dari kalangan Ansar. Tiba-tiba ada meteor yang melesat gitu, bersinar. Nah, ketika terjadi itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Ma kuntum taqulun idza kana fil jahiliyah." Apa yang kalian katakan ketika terjadi seperti ini di zaman jahiliyah dahulu? Apa? Nah, Lalu kata para sahabat, kunna naqul la'allahu yuladu azim au yamutu azim. Kami dahulu mengatakan kalau ada meteor yang melesat, ya, maka kami menganggap ada seorang yang mulia yang lahir. Nah, ataukah ada seorang yang mulia yang mati, yang meninggal. Nah, ini keyakinan sebagian dari ahlul jahiliyah dan azhar tersebut masih terasa sebagian dari mereka menganggap ada dengan kejadian itu ada suatu ya. nah, sampai ada yang menganggap bahwa salah satu tempat terkabulnya doa ketika melesatnya meteor ya. jadi kalau pas melesat meteor kamu cepat-cepat minta apa yang kamu inginkan Begitu melesat, minta rumah bertingkat. Katanya akan dikabulkan itu. Nah, min i'tiqadatil jahiliyah, ya. Termasuk perkara-perkara yang diamalkan oleh kaum jahiliyah dahulu. Dan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, setelah beliau diutus oleh Allah semakin ditingkatkan meteorik semakin banyak meteor yang melesat karena mereka selalu berusaha untuk mencuri khabar-khabar dari langit. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyatakan, fa innaha la yurma biha mauti ahadin wala hayati", bahwa melesatnya meteor itu bukan karena matinya seseorang atau karena hidupnya seseorang. Walakinna Rabbana tabarakasmuh إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم akan tetapi Rob kami Allah subhanahu wa ta'ala apabila telah menetapkan sesuatu, memfirmankan sesuatu, maka bertasbihlah para pembawa arash. Kemudian bertasbih pula lah penduduk langit yang berikutnya, kemudian yang berikutnya hatta yablugha tasbihu hadhihi samaa dunya sampai kemudian tasbih itu sampai ke langit dunia thumma yastakhbiru ahlus samaa alladziina yaluna al arsh kemudian penduduk langit pun bertanya kepada orang-orang yang mereka itu berada di dekatnya para pembawa arsh. ya Lalu kemudian yang ada di dekatnya para pembawa arash itu pun bertanya kepada para pembawa arash. Mada qala rabbukum. Apa yang telah difirmankan oleh Rob kalian. Maka mereka pun mengabarkannya. Maka terus ya setiap penduduk langit mengabarkan kepada yang setelahnya. Maka para syayatin dari kalangan jin ini pun mencuri pendengaran ketika mereka men mendengarkan pendengaran mendengarkan wahyu tersebut maka mereka pun lemparkan kepada yang setelahnya fama ja'u bihi ala wajhihi fahuwa hmm? maka apa yang mereka bawa, apa yang mereka terima, apa yang mereka dengarkan itu adalah kebenaran. Sebenarnya demikian. Walakinnahum yaqrifuna fihi wa yazidun. Hanya saja mereka sudah menambah-nambah. Mereka sudah merubah robah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sehingga yang sampai ke telinganya para dukun dan tukang sihir ini ada yang benar. Satu yang benar. Lalu kata Nabi SAW, fayakzibu ma'aha mi'ata kizbah. Namun dia berdusta bersama dengan satu kebenaran itu dengan seratus kedustaan. Faqala lalu kemudian dia mengatakan alaisa qad qala lana yawma kadza wa kadza kadza wa kadza maka dukun ini pun mulai mempengaruhi para pasiennya atau tukang sihir ya maka dia mengatakan bukankah telah terjadi demikian dan demikian bukankah dia telah mengatakan pada kami pada hari demikian dan demikian bukankah engkau pernah dikatakan demikian dan demikian nah didengarkan oleh orang. uh betul, kok tahu orang ini? Nah, akhirnya dia pun punya keyakinan bahwa orang ini mengetahui ilmu gaib. Nah, padahal yang dia dengarkan itu adalah kebenaran yang sudah diolesi dengan berbagai macam kedustaan-kedustaan. Fayusaddiqu bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama. Maka dia pun membenarkan ya kalimat yang telah didengarkan dari langit tersebut. Nah. Ya, maka dari sini ikhwan fillah azakumullah menunjukkan bahwa haula syayatin bekerja sama dengan tukang sihir dan para dukun untuk mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala dan untuk menyesatkan manusia. Ya, akan datang nanti bab khusus tentang tukang sihir apa hukumnya, apa hukumnya mendatangi para dukun insyaallah taala wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala dan dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا أراد الله تعالى أن bil amri." Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mewahyukan satu perkara, takallama bil wahyi, maka Allah pun berbicara dengan wahyu. Akhadati samawati minhu rajfatan aw qala ra'datan syadida. Maka langit-langit pun bergetar ya. Bergemuruh dengan kuat Nah. Ya. Khaufan minallahi azza wa jal karena takutnya mereka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan ya kawan bahwa langit-langit pun punya perasaan, iya. Langit takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bodoh manusia yang tidak takut pada Allah, ya. Makhluk-makhluk yang jamadat saja. Ya. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa bertasbih, tusabbihu lahu samawati wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihah. Bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, langit-langit, bumi-bumi, dan siapa yang ada di dalamnya dan tidaklah dari suatu itu melainkan bertasbih mem memberikan pujiannya hanya kepada Allah tapi kalian tidak memahami pujian mereka hmm? ketika ada di kalangan manusia ini ya yang mengucapkan kata-kata kufur yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan bahwa Allah itu punya anak ya maka langit itu pun marah dan hampir pecah untuk meruntuhkan pada orang tersebut yang mengucapkannya. Ya. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Langit itu hampir saja ya, pecah. Nah, hampir saja bumi ini terbelah dan gunung ini akan hancur. Nah, ketika mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Hmm. Nah. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati su'iqu wa kharru sujada. Maka apabila ini didengarkan oleh penduduk langit, mereka pun pingsan dan mereka tunduk dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu para malaikat takutnya mereka fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu jibrilu maka yang pertama yang mengangkat kepalanya adalah jibril fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mewahyukan kepadanya apa yang Allah kehendaki. Thumma yamurru Jibrilu 'alal malaikah. Kemudian Jibril pun melewati para malaikat. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha. Setiap beliau melewati satu langit, maka para malaikat pun bertanya kepada Jibril, Mada qala Rabbuna ya Jibril? Apakah yang difirmankan oleh Rabb kami, wahai Jibril? Fayaqulu Jibril qala al-haq. Jibril mengatakan Allah memfirmankan kebenaran. al aliyul kabir. Fayakuluna kulluhum mithla ma qala Jibril maka mereka semua mengucapkan seperti yang dikatakan oleh Jibril fayantahi Jibrilu bil wahyi maka Jibril pun berhenti dengan wahyu ila haitsu amarahu Allah azza wajal kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya untuk diberikan wahyu tersebut. Nah, syahid dari bab ini adalah untuk menjelaskan keadaan para malaikat sebagai makhluk yang paling dekat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang senantiasa taat dan tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala mereka ini adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah ya mereka paling takut dan mereka tidak mampu untuk mendatangkan suatu manfaat dan mudarat sedikit pun kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ila huna ya ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.